بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواسع الذي وسعت رحمته كل شيء وصلاة الله وسلام على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحمنا جميعا اللهم يا ربنا إنك أنت الرحمن الرحيم أنزل يا ربنا في مجمعنا هذا السكينة والوقار والرحمة والمودة اجعلنا يا ربنا من المتحبين فيك ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحشة ما ظهر منها وما بطن يا ربنا أكرمنا بالمحبة أكرمنا بالمودة أكرمنا بالرحمة اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة المتحابين فيك اللهم يا ربنا احشرنا مع حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin, hadirat kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar Dimanapun anda berada Sesuatu yang amat dekat kepada kita Namun jarang kita menyadarinya adalah Rahmat dan kasih sayang Allah Yang terus menerus diberikan kepada kita Bahkan Rahmat Allah pun diberikan di dunia kepada hamba-hamba yang membangkang dan menantang Allah sekalipun. Itulah Tuhan kita Ar-Rahman Rahim. Maka sebaik-baik hamba adalah yang penuh kasih sayang yang mempunyai makna kasih sayang di dalam hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada orang yang berkasih sayang. Dan di dalam hal ini ternyata banyak babnya. Bukan saja kasih sayang ini adalah suami dan istri, bapak anak, akan tapi dalam sesama manusia yang mereka secara nasab tidak ada hubungan kerabat. Bahkan Nabi Muhammad pun adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta. Maka Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman Orang yang mempunyai kasih sayang akan dikasih sayangi oleh Allah. Hanya kadang makna kasih sayang ini kita persempit. Dipikir kasih sayang hanya belayan. Ah, tapi ternyata kasih sayang ini pun sangat luas. Seorang ustad di saat menyampaikan ilmu kepada murid pun di situ harus dihadirkan makna kasih sayang. Dan Islam secara umum pun dihadirkan oleh Allah untuk hamba-hambanya dengan kasih sayang. Sehingga ada syariat Nabi Muhammad syariat bitadarruj tadrij datangnya sedikit demi sedikit disesuaikan dengan kemampuan hamba di dalam menerima pesan dan wahyu serta syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam dakwah pun ada yang namanya hikmah yang tidak lain adalah menonjolkan makna kasih sayang di dalam menyampaikan kebenaran. Apa maknanya? Ternyata kasih sayang itu harus senantiasa kita hadirkan di dalam semua gerak-gerik, gerak langkah kita. Di dalam menjalani kehidupan ini, maka kalau sudah kasih sayang ini hadir, yang ada adalah keindahan. Tidak cukup kalau hidup itu hanya dengan ilmu-ilmu saja yang bisa kita hafal akan tapi belum sampai kepada hati kita di dalam memahami makna kasih sayang yang sesungguhnya. Bahkan begitu seringnya sifat Allah, nama Allah yang yang mempunyai arti kasih sayang selalu disebut-sebut di setiap saat. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat kita ingin melakukan sesuatu pun dengan bismillahirrahmanirrahim, ingin membaca Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim, ini mengingatkan kita itu agar kita itu senantiasa ingat bahwasanya Allah dat yang maha pengasih dan penyayang yang mencintai orang yang berkasih sayang. Tapi ini sering kita lupakan. Muncullah orang di masyarakat orang beringas dengan istri beringas, suami beringas, tetangga beringas, jual beli beringas. Oh, tidak ada kelembutan di dalam kehidupan mereka yang semua itu menunjukkan dicabutnya kasih sayang di dalam hati mereka. Maka kalau kita amati dari hadis-hadis Nabi saw semuanya adalah makna kasih sayang, keindahan, agar hidup ini semakin indah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun dan Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala di saat mengajari peperangan pun adalah untuk mewujudkan kasih sayang. Kapan terjadinya peperangan? Di dalam Islam peperangan terjadi itu di saat terjadi sebuah kezaliman. Kalau ada orang negeri kafir sekalipun kalau mereka tidak melakukan kezaliman, haram kita memerangi mereka. Ada negeri kafir di tetangga kita misalnya. Negeri kafir yang menyembah berhala sekalipun tapi mereka tidak melakukan kezaliman, maka haram bagi kita untuk memerangi mereka. Tetapi di saat kemanusiaan sudah diinjak-injak, kehormatan diinjak-injak, kedoliman dihidupkan, maka di saat itu Islam mulai bergerak. Sehingga semuanya adalah makna kasih sayang. Dan kalau kita amati, termasuk yang akan kita baca beberapa hadis dan sebelum dan setelahnya, itu kalau kita cermati yang uh, yang dihadirkan adalah yang lebih menonjol adalah menghadirkan makna kasih sayang di dalam diri kita, di dalam hati kita. Sampai Nabi Muhammad mengingatkan kalau kamu punya pegawai kerja di tempatmu, jangan engkau menunda pembayaran gajinya sampai keringatnya kering. Maksudnya maksudnya apa? Sesuai dengan perjanjian. Itu pun muncul kezaliman kadang-kadang ditunda tanpa ada sebab. Kalau ada kesempatan, tidak ada masalah. Misalnya dibayar sebulan sekali atau dua bulan sekali, itu sesuai kesepakatan. Kadang itu yang bekerja itu sampai menunda-nunda, sampai ngutang sana ngutang sini, padahal waktu yang ditentukan sudah tiba. Lebih dari itu apa? Lebih dari itu yang punya pegawai itu adalah bukan orang yang kesusahan. Jadi kadang dengan pegawai kita itu tolim, jual beli tolim, kemudian pinjam meminjam tolim pinjam meminjam dolim lah ini yang marak nanti akan disebut di sini pinjam meminjam dolim sehingga akan dipangkas ketoliman ketoliman dengan syariat Nabi Muhammad SAW langsung saja kita had, baca hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari rahimahullah taala dari Nabi Muhammad SAW yang diringkas oleh uh, Syekh Aziz Zabidi dalam kitab At-Tajridus Sharih kepada para ustadz dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du wa qala al musannif bi sanadikum al mutasil ila bil abbas zainuddin zainuddin ahmad ibn ahmad abdul latif sarji as-sabiti rahimahu taala wa nafa'na wa bihi wa bi ulumikum wa bi ulumikum fid darain ila qol bismillahirrahmanirrahim kitabus salat ila qol An Aisyata radhiyallahu anha qalat lamma unzilatil ayatu min suratil baqarah fir riba kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal masjid faqara'ahunna 'alan nasi summa harrama tijaratal khamri An Aisyata radhiyallahu anha qalat lamma unzilat al ayatu min suratil baqarah fir riba kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilal masjid faqara'ahunna 'alan nasi summa harrama tijaratal khamri An Aisyata radhiyallahu anha qalat lama unzilatil ayatu min suratil baqarah fir riba kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilal masjid faqara'ahunna 'alan nasi summa harrama tijaratal khamri Bismillahirrahmanirrahim Imam Sadiq taala Allah wa amin langkal. Hadis oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau berkata lama unzilatil ayatu tatkala turun ayat-ayat Al-Qur'an min suratil baqarati dari surat Al-Baqarah Firriba berkenaan tentang riba jadi ada beberapa surat beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah itu berbicara tentang pengharaman riba, busuknya riba. Di antaranya adalah alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabbathu syaitanu minal mass. Jadi ada ayat-ayat jadi orang makan riba nanti bangkit itu bangkitnya seperti orang kecinan. Jadi orang kelihatan kayak orang eh, gila. Jadi ketahuan benar kalau orang itu makan riba nanti di di akhirat setelah dibangkitkan dari kubur dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Lalu ini riba. Waktu turun ayat riba, kharajan Nabi SAW ilal masjid. Nabi Muhammad datang ke masjid. Fakorahunna menjelaskan ayat riba kepada manusia. Alan nasi kepada manusia. Dan thumma harrama al khamri, kemudian Nabi Muhammad mengharamkan jual beli khamr. Riba dahulu Nabi Muhammad menyampaikannya di masjid. Begitu pentingnya. Ternyata dan mungkin kita harus tahu riba itu bermacam-macam. Ada riba-riba qard yang saat ini masyhur dan paling digemari oleh orang. Seolah-olah orang itu tingkah lakunya berkata, "Kalau aku tidak masuk neraka lewat pintu riba, kurang kurang puas." Perilaku manusia mengatakan kalau aku tidak masuk neraka melalui pintu riba, riba yang dahsyat, aku kurang mantep. Kayaknya begitu. Sehingga semua orang kalau tidak berurusan dengan riba kayaknya nggak nyaman. Jadi riba mengerikan. Riba keret itu adalah riba yang kullu gardin jarra Itu yang paling parah karena uh, saat ini. Adapun riba-riba yang lainnya juga ada. Misalnya riba uh, riba fadl, ada riba yat ada riba. Ada riba beberapa riba, riba nasiah. Riba fadl itu adalah jika orang jual beli emas dengan emas, duit dengan duit, lalu dilebihkan salah satunya. Itu fadl, ada kelebihan. Kemudian ada yang uh, uh, tidak kontan, misalnya emas beli dengan emas sama satu gram emas dibeli dengan satu gram emas tapi bayarnya besok emasnya besok termasuk dalam hal ini emas dengan uang tidak boleh meminjam karena emas dengan uang itu adalah dihukumi sama. Ini bab riba. Kalau Anda beli emas jangan ngutang. Anda punya duit bayarkan emasnya. Langsung sob kontan saat itu. Nah, ini adalah termasuk jenis ya apa ma apa uh, yang diharamkan antara emas dengan uh, uang itu seperti halnya emas dengan perak ya. Emas, perak, perak dengan perak, emas dengan emas. Ini nanti insya Allah akan dibahas secara detail dalam pembahasannya. Termasuk makanya kalau ada orang uh, pinjam uang, eh, nuker uang. Sekarang ada orang nuker uang sepuluh ribu utuh ditukar sembilan sembilan ribu ratus receh. Itu juga riba di situ. Ya. Kemudian kalau ah, kalau kita beli emas bayarnya nanti, itu juga riba. Maka sebetulnya ada cara jalan keluar itu. Kalau memang saya pergi ke toko emas Lalu saya tidak punya duit Tapi saya pengen ngambil dulu Biasanya kan langganan Jadi orang itu percaya kepada kita Bagaimana agar saya itu bisa beli emas Tapi bayarnya nanti Kalau langsung pak Saya ngambil emas dulu bayarnya minggu depan Itu riba Karena di sini harus dibayar kontan Karena emas itu ada uang itu adalah dinilai seperti emas Dianggap seperti emas maka di saat seperti itu kita masuk bab riba. Adakah jalan keluar? Jalan keluarnya gampang. Jadi pihak toko emas itu nyiapkan pinjam duit. Jadi ayang mau beli emas suruh pinjam duit dulu. Jadi dipinjami uang, benar pinjam uang. Jadi memang dalam hal ini madorotnya bahayanya tidak terlihat tapi bahayanya di akhirat tapi kalau yang ada bunganya itu kan saat ini orang pada gegencet kerasa bener ini kalau yang begini-begini kadang dia terasa mau pinjam emas saja kok tidak boleh nah, ini apa sih kerugiannya? Bukan masalah kerugian di dunia, di akhirat. Kita perlu patuh kepada ajaran Nabi Muhammad. Jadi kalau saya pinjam emas, saya bayar nanti, hampir seolah-olah tidak ada dirugikan. Kenapa? Saya yang mau beli, dapat duluan, bisa dipakai oleh istri. Kemudian yang punya toko memang biasa, nggak apa-apa. Yang penting dibayar beneran. Kan tidak ada yang dirugikan seolah-olah di sini. Tapi ukur urusannya haram karena ini melanggar Allah dan melanggar Rasulnya. Akan nah, tetapi ini ya, ada cara jalan keluarnya adalah ya seperti itu yang mau beli suruh pinjam duit suruh ke kasir sana pinjam duit dong berapa ya terserah kebutuhanmu 500 ribu 600 ribu setelah nggak pinjam duit nanti beli ke tempat itu juga jadi transaksinya harus langsung kontan ya dibayar secara langsung ini yang harus kita perhatikan dalam hal sebenarnya cara jalan keluarnya adalah gampang adapun masalah pinjam meminjam itu yang paling parah dan kemudian kemudian di saat ada pengharaman riba itu ada manusia yang remehkan. Apa sih bedanya dengan jual beli? Jual beli kan cari untung. Lah saya kan juga cari untung. Masa duit saya dipinjam orang saya rugi? Kan duit mandek. Duit saya dipinjam sama orang kok baliknya utuh tuh tetap begitu kan rugi saya. Apa bedanya dengan jual beli? Kalau saya beli serah, beli barang harganya 2 juta lalu saya jual 2 juta setengah, saya untung 500 ribu. Apa bedanya kalau saya minjemi 2 juta lalu saya suruh kembalikan 2 juta setengah? Nah itu hakikat riba itu. Dan kalimat ini pernah diucapkan oleh orang Yahudi, Muhammad itu aneh-aneh. Riba kok haram itu sudah kebiasaan di di Mekah waktu itu. Riba kok haram. Bukankah jual beli yang diperkenankan Muhammad itu sama dengan riba ini kurangnya? Innamal bay'u mithlu riba. Jual beli kan sama dengan riba. Sama-sama cari untung, kenapa dilarang? Nah ini adalah kalimat-kalimat yang saat ini sering terdengar Ngentengin, apa sih gini aja haram sih? Kan sama-sama ridho <laughs> Ridho kepeksa tuh Siapa bilang ridho? Nah, sekarang jerit-jerit tuh yang kecepit utang tuh. Kok katanya ridho ridho. Gak ada ridho di situ tuh. Ridhonya karena kepaksa. Kenapa? Dia pengen segera punya bangunan, pengen punya ini. Nah, ini riba ini haram dia. Karena apa? Dipangkas riba agar muncul makna kasih sayang. Kalau ada orang minjemi, minjemi dengan kasih sayang. Kemarin sudah dibahas masalah utang piutang. Kalau kita meminjamkan kepada seseorang, adabnya adalah ya sudah karena Allah. Karena ini yang diajarkan dalam syariat Nabi Muhammad. Kemudian yang meminjam kalau memang sudah jatuh tempo bayar kalau ada duit. Kalau tidak minta waktu. Dan yang punya duit pun wajib memberi tempo, nggak boleh menambah. Ini ada ustadz ngasih denda. Ini ada kejadian. Dan kita tahu betul bahkan ada beberapa orang yang mengadu. Ini ada kiai dagang, tak taunya yang beli kepada dia itu nggak bisa bayar. Dikasih waktu seminggu lagi tapi didenda lima puluh ribu. Ya denda itu riba maksudnya tempo diganti dengan uang itu riba Cuman karena kalimatnya denda seolah-olah nggak ada. Masya Allah. Itu karena apa? Butanya hati. Karena tidak mencermati ilmu itu. Ilmu hanya dihafal saja itu. Jadi itu haram banyak tidak Masya Allah. Itu musibah. Sehingga ada yang mencoba untuk mengingatkan tapi belum bisa berhasil. Karena apa? Dinikmati itu semua. Riba halus. Jadi awas hati-hati dengan urusan riba. Jadi permasalahannya sekarang yang perlu kita tekankan bukan orang langsung masuk babnya riba, tapi kenapa orang pada senang dengan bab riba? Apa yang menjadikan orang terjerumus dalam bab riba adalah pengen cepat kaya, pengen cepat urusannya bisnis. Semuanya adalah tidak sangkut, ada sangkut pautnya dengan urusan akhirat. Bahkan kalau urusan akhirat pasti dusta. Pengen cepat, usaha saya harus cepat gede. Sehingga saya harus meminjam. Nah, Naudzubillah. Kenapa harus memaksa? Berapa yang Anda butuhkan? Dua meter, dua kali satu. Rumah, masya Allah. Ah, masya Allah banyak orang kaya dengan bersih, tidak ada duit pinjaman bank, tidak ada semuanya. Ini bisa semuanya. Dan memang kalau Allah itu akan berikan bantuan bagi orang yang sadar. Mungkin yang hadir tempat ini ada yang berurusan dengan bunga. Tapi ketahuilah di saat Anda sadar itu sebenarnya minta kepada Allah, ya Allah rubahlah saya. Tapi yang bermasalah itu ada ingkar. Hmm, gitu saja kok repot. Oh terjepit nanti. Allah tuh maha tahu hati kita. Jadi siapapun dari kita yang terjerumus dalam kehinaan, sadari dulu sambil memohon kepada Allah, Ya Allah, hari ini aku berada di kubang kehinaan riba. Aku berurusan dengan bank, Ya Allah, maka bebaskan aku dari urusan bank dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Mudah, permasalahannya ini, kita itu mau minta bantuan kepada Allah, Allah tidak. Kalau tidak minta bantuan kepada Allah, ya Allah tidak bantu. Contohnya yang tidak minta bantuan kepada Allah, malah remehkan. Gini aja kok nggak boleh repot bener. Kan kita perlu maju, perlu Islam harus kuat. Harat bohong tuh bukan eh, bukan bukan ingin memajukan Islam yang sesungguhnya. Dan ya, dia itu hanya ingin memajukan dirinya sendiri. Sehingga apa? Memajukan Islam tidak boleh dengan kotoran, tidak boleh dengan barang haram. Jadi biasanya pengen besar, pengen cepat jaya, pengen pengen pengen nggak kuat dia. Lalu pengen cepat punya motor, akhirnya harus berurusan dengan kredit. Kreditnya adalah bayar ke bank, banknya yang untung, kita yang bangkrut. Nah kan gitu, kita tidak sadar musibah hal-hal yang semacam ini karena pengen cepat, pengen cepat, pengen cepat, pengen cepat Apakah tidak sadar bahasa kematian kita juga sangat cepat? Itu kredit berapa banyak orang kreditnya belum beres sudah mati? Ya, banyak itu. Katanya nanti kalau sudah selesai kredit kan saya sudah punya rumah, masya Allah. <laughs> Baru kredit, alhamdulillah lega mati, waris tuh. Sudahlah kita pengen yang bersih Bagaimana kita menjauh dari bab riba Pertama adalah menyadari Siapapun dari kita yang masih berkecimpung di dunia kehinaan ini Menyadari biarpun kita adalah jagonya mungkin kita bos riba kemudian rentenir lah kalau ada rentenir hadir pengajian itu insya Allah bakal jadi kekasih Allah ya Allah maha kaya kenapa kok bisa datang ke tempat ini misalnya ada rentenir kok datang ke tempat ini eh kedatangannya ini dipilih oleh Allah apalagi pembahasannya masalah ini berarti dipilih benar oleh Allah untuk datang hari ini hebat benar nih manusia ya, kekasih Allah ini setelah itu loh kok sadar subhanallah baru hadir sekali baru hadir sekali tak tanya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Allah bisa merubah. Saat ini mungkin Anda kaya, satu orang di sini kaya karena riba, karena urusan dengan bank. Apakah Allah tidak bisa mengayakan Anda dengan yang halal? Sangat bisa. Maka kita perlu bangun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali Al-Jufri pernah ngomong bahasanya. Beliau berengendiko. Kalau engkau yakin menolak sesuatu yang haram karena Allah percaya akan diganti oleh Allah dalam waktu yang dekat dengan yang halal yang lebih banyak lagi. Dan memang benar begitu. Kalau Anda menolak yang haram karena Allah, Allah tidak akan membiarkan. Pasti bakal diberi oleh Allah yang halal. Ini tentunya hal itu adalah tajribahnya. Tajribah itu pengalaman para orang-orang soleh. Dia membuang yang haram, diberi yang halal. Buang yang haram, ya. buangnya buang tawakal benar buang. Duh sayangnya. Ya Allah ya, ini masih sayang masa kotoran. Anggap itu adalah kotoran. Bagaimana kita membuang kotoran? Ada yang membuang kotoran lalu dilihat lagi sayang mau tak tinggal tuh nggak ada itu semua buang kotoran us beres itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian itu yang paling penting adalah berpikir apa yang menjadikan orang terjerumus dalam riba itu kenapa keinginan yang berlebih-lebihan pengen cepat punya mobil pengen cepat punya rumah pengen tokonya gede pengen pengen pengen besar Masya Allah urusannya adalah dengan musuh Allah Nah, urusannya dengan iblis setan bergabung dengan setan Masya Allah, semoga Allah mengampuni kita semua. Ya, dosa itu akan diampuni oleh Allah asal orang mau minta maaf. Jangan berkata dosaku teramat gede. Katakan bahasanya pengampunan Allah juga amat besar. Asalkan kita minta ampun menyadari. Inilah. Kemudian ini yang kedua dilanjutkan ilal fa tumma harrama. Ah? Setelah membaca ayat riba dibacakan oleh Rasulullah kepada umat. Nah ini segera disampaikan. Menyampaikannya adalah di masjid tempat yang ramai. Riba dan waktu itu banyak protes dari orang Yahudi, banyak protes dari orang Yahudi. Tapi kalau ahli Islam sami'na wa ata'na. Kalau orang Yahudi sami'na eh wa asaina, tapi saya ingkar. Saya akan bantah. Ahli iman sami'na wa ata'na. Biarpun mereka berkecimpung dalam dunia kebusukan, mereka berpikir bagaimana mereka menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW thumma harrama al khamri kemudian mengharamkan jual beli khamr jual beli khamr itu diharamkan jadi bukan saja minum ada orang yang mengira bahwasanya kalau ada orang minum minuman keras itu haram tapi kalau jualan boleh ternyata jual belinya sekalipun adalah diha diharamkan dan ini juga menunjukkan bahwasanya kita menyebut kalimat kotor tapi untuk dijauhi tapi dengan kalimat yang wajar diperkenankan di masjid khomer kan busuk khomer itu kan sesuatu yang hina tetapi boleh disebut di masjid tapi tujuannya untuk memberitahu kepada orang bahwasanya itu yang haram termasuk mohon maaf kalimat yang paling dibenci oleh Allah dan malaikat adalah kalimat zina misalnya boleh disebut di masjid awas jauhi jauhkan anak-anak kita dari bab zina. Kenapa menyebut zina, kotoran, sesuatu yang hina di masjid, tapi tujuannya adalah agar orang takut itu diperkenankan. Ini sampai Nabi Muhammad menyebut khamr disebut di masjid. Jadi yang namanya jual beli khamr haram di masjid dan di luar masjid. Jangan ada yang mengira sebab di dalam kitab Sahih Bukhari bab tentang haramnya jual beli khamr di masjid. Seolah-olah di luar masjid boleh, tidak. Jual beli khamar di luar masjid adalah tidak diperkenankan di dalam masjid dan di luar masjid adalah haram dan haramnya besar bukan hanya kecil ini jadi jual beli haram khamar adalah haram makanya kalau ada toko kita kok ada sesuatu yang ada alkoholnya itu adalah bab khamar itu maka itu adalah sesuatu yang diharamkan jangan ngambil risiko kok seolah-olah tidak ada barang yang halal hidup ini perlu berkah Perlu subhanallah ini. Cuman kadang-kadang godaan setan. Aku itu kalau tidak minum obat batuk yang ada alkoholnya itu kok nggak enak ya. Memang urusan setan tuh cepet paling enak. Seolah-olah begini, bener kalau tidak masuk neraka nggak enak kayak gitu. Memang gak ada godaannya besar. Sesuatu yang menghantarkan kepada kehinaan itu dinikmati betul di dunia ini. Sehingga betul Nabi Muhammad bersabda, "Ala innal jannata huffat bil makarih." Wa innan nara huffat <laughs> Surga itu kok banyak yang tidak suka, biarpun ringan. sholat kan gampang. Sholat itu gampang. Tapi berat bagi orang. Tapi kalau orang berbuat maksiat tuh diladeni itu. Biarpun berat ya, mau bermaksiat tuh, mau melihat mau pengajian itu gerimis bubar tuh lihat. Tapi kalau konser bertahan. Ya, pengajian gerimis tak bur kalau konser bertahan wow tambah ramai itu tambah semangat dar der dar der begitu wah pokoknya masuk neraka pokoknya masuk neraka gitu <laughs> ini musibah ini yang harus kita perhatikan kenapa itu semua kerinduan kita kepada Allah ini kurang ya kerinduan kita kepada keriduan Allah kurang baik ini adalah uh, hadis yang pertama dari kitab At-Tajridus Sharih bisa lanjutkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol inna ifritan minal jinni tafallata alayya albarihata au kalimatan nahwaha liyaqta'a alayya as-salata famkanillahu minhu faradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjidi hatta tusbihu au hatta tusbihu wa tangduru ilahi kulukum fatakartu qawlan akhi sulaimana rabbi firli Wahabli habli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Inna ifritam minal jinni tafallata alayya al-barihata aw kalimatan nahwaha liaqta'a alayya salata famkanillahu minhu faratu an arbitahu ila sariyatin min sawa min sawaril masjidi hatta tusbihu wa tangduru ilahi kullukum fatakartu kaula akhi sulaimana rabbighfirli firli wahabli mulkan la bahi li ahadim min An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna ifritan minal jinni tafallata alayya albarihata. aw kalimatan nahwaha liqta alayya salata famkanillahu minhu faratu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjidi hatta tusbihu wa tangduru ilahi kullukum fatakartu qala akhi sulaimana Rabbi firli wa habli mulkal la yambahi li ahadim min ba'di Hadis berikutnya diriwayatkan dari Sayyid dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad bersabda Inna ifritan minal jinni tafallata alayya al-barihata Ada jin ifrit itu tiba-tiba datang tafallata tiba-tiba nongol datang ya kepadaku al-barihata tadi malam au kalimatan nahwaha maksudnya ya kalimat yang serupa pokoknya semalam datanglah gitu kalimatnya serupa tafallata alayya al-barihata litak liyaqta'a alayya sholata untuk mengganggu solatku memotong solatku. Fa'amkananiyallahu minhu lalu Allah memberikan eh, fa'amkani amkana itu menjadikan aku bisa minhu menangkapnya. Allah memberikan kepadaku kemampuan untuk menangkapnya. Aku bisa tangkap itu. Fa'aratu an arbitahu lalu aku ingin mengikatnya ila sariyatin min sawaril masjidi ke tiang masjid salah satu dari tiang-tiang masjid hatta tusbihu sampai kamu itu biar tahu kamu masuk pagi ini cerita Muhammad aku semalam ketemu jin dan aku pegang aku ikat di tiang maksudku biar kalian tahu hatta tusbihu di saat kamu menemui pagi hari wahai sahabatku watanduru ilaihi kamu bisa melihat kepadanya jin tersebut kullukum semua dari kalian kartu qawla akhi Sulaiman. Kemudian aku teringat ingat. Jadi bukan aku ingat Nabi Sulaiman waktu itu berkata, "Qala rabbi Ikhfirli Allah ampuni aku." Habli berikan kepadaku mulkan kerajaan layambahi yang tidak pantas kau berikan li ahadin kepada siapapun min ba'di setelahku. Maksudnya Nabi Sulaiman itu adalah uh, sangat takut jin kepadanya, patuh jin kepadanya. Termasuk memindah sesuatu yang besar, istana Bilqis. Kemudian banyak yang bisa dilakukan, yang bisa mengangkat awan sehingga Nabi Sulaiman pun bisa berjalan di atas awan. Itu adalah jin-jin yang patuh kepada Nabi Sulaiman. Jadi ceritanya Rasulullah suatu ketika pada tengah malam di saat melakukan sholat ada yang mengganggu dari bangsa jin. Maka saat itu dipegang oleh Rasulullah SAW lalu diikat di tiang, maksudnya biar para sahabat tahu. Dan di saat Nabi Muhammad ngikat itu ingat. Nah ini, jadi ingatnya ini bukan yang dimaksud, tapi ini karena bab sholat maksudnya mengikat sesuatu di masjid ya itu boleh atau tidak ini. Tapi di sini ada faedah yang lebih banyak. Yang pertama adalah Nabi Muhammad melihat jin. Di sini diperdebatkan oleh ulama, apakah yang lain mungkin melihat jin? Sebagian ulama mengatakan tidak mungkin selain Nabi Muhammad melihat jin pada bentuk aslinya. Tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Ini ada sebagian yang mengatakan mungkin dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin itu sudah berubah dari unsur aslinya, diciptakan dari api, tapi ternyata waktu itu bisa dipegang oleh Rasulullah dan tidak membakar Rasulullah. Artinya seperti halnya manusia diciptakan dari tanah, kalau kita lihat ini bukan tanah, sudah berubah dari unsur tanah yang sesungguhnya. Seperti halnya jin diciptakan oleh Allah dari api tapi sudah berubah dari unsur yang sesungguhnya sehingga waktu dipegang Rasulullah dan diikat tidak membakar tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada berita bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Sulaiman itu bisa melihat jin. Dan itu mengukuhkan bahwasanya selain Nabi Muhammad bisa melihat jin. Selain Nabi Muhammad bisa melihat jin. Selain Nabi bisa melihat jin dari para sahabat Nabi Sulaiman. Kemudian jin itu bisa menampakkan di manusia. Nanti akan kita simpulkan nanti bisa menampak kepada manusia bukan karena mereka begitu mudahnya untuk merubah-rubah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya jin itu diberi oleh Allah kalimat. Kalimat itu adalah doa-doa agar mereka bisa merubah diri mereka. Sehingga Diriwayatkan bisa mereka merubah jadi pepohonan, bisa jadi daun, bisa jadi kayu, bisa jadi kucing, bisa jadi binatang yang lainnya. Itu jelmaan daripada jin. Mereka bisa merubah menjadi badan materi seperti ini. Tetapi resikonya kalau mereka dipukul juga kesakitan. Itu dengan kalimat-kalimat itu. Kemudian setelah itu hikmah yang lain adalah kalau ada sesuatu yang tidak baik penjahat, maling, termasuk kayak begini boleh diikat di masjid agar orang lain pada tahu ditunjukkan bahasanya dia punya kejahatan. Baik, ini kelihatannya perlu dijelaskan masalah jin sebab orang ini banyak ribut urusan jin. Ada orang yang mengaku bisa nangkep jin dan sebagainya ya. Baik, yang namanya jin itu disebutkan bahasanya tidak ada yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya kecuali Nabi Muhammad. Itu pendapat yang benar. Tidak ada yang bisa melihat jin yang dalam bentuk aslinya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian waktu jin ditangkap oleh Nabi Muhammad adalah di saat jin itu juga menjelma sehingga oleh Nabi Muhammad ingin ditunjukkan kepada para sahabat-sahabat beliau. Jadi mungkin jin itu menjelma menjadi menjadi bentuk yang lain, bisa menjadi bentuk seperti manusia dan sebagainya. Tetapi resikonya di saat mereka merubah bentuk mereka, maka resiko yang di, bisa didapat oleh manusia akan didapat oleh mereka. Ditusuk juga sakit dan bisa mati kalau dibunuh karena jin adalah juga bisa mati. Maka sebenarnya mereka ngambil risiko. Baik, di sini maka ada ulama-ulama yang begitu tegas seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar tuh paling nggak seneng kalau ada orang suka cerita jin, aneh nganeh Itu banyak bohongnya. Sebab itu itu banyak bohong. Orang mungkin melihat jin, mungkin, tapi kalimat mungkin tidak harus terjadi. Ada orang dikit-dikit ketemu jin, ngomong jin. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau ada orang ngomong aku ngelihat jin ini perlu, perlu dipegang ini biar orang nggak membual tuh Ustadz yang setengah dukun sering bual nih paling hobi cerita jin ya dikit-dikit jin dikit-dikit Ibnu Hajar Al Haytami berkata bahwa kalau ada orang ngomong aku ngelihat jin langsung ditolak kesaksiannya waduh ditolak kesaksiannya nggak bisa menjadi saksi karena apa ini adalah termasuk bentuk dusta karena hal-hal semacam itu tidak bisa dibuktikan orang tuh tidak bisa ngejar melacak. Jadi dikit-dikit jin melulu. Ada orang dikit-dikit jin hidupnya hidup sama jin. <laughs> Hidup sama manusia dikit-dikit cerita jin-jin. <laughs> Pohon bergoyang jadi jin nanti. Kertas putih jadi jin. Ini adalah bermasalah. Jadi jauhkan daripada hal-hal yang demikian itu. Sehingga sampai ada orang pengen ketemu jin, ngapain ketemu jinnya? Ada orang pakai baca wirid surat apa pengen ketemu jin. Ini kok usil banget nih. Mau ngapain ketemu jin? <laughs> Ini adalah orang-orang yang Islam. Jadi Ibnu Hajar Al-Hitami menjelaskan semacam itu. Imam Romli mengatakan mungkin. Mungkin bukan berarti benar ada. Sehingga menurut Imam Imam Romli kalau ada jin perempuan disentuh oleh orang laki-laki maka batal wudhunya. Kenapa? Karena jin itu mungkin untuk bisa dilihat secara nyata setelah mungkin dilihat secara nyata dan mungkin untuk dinikahi. Itu Imam Romli mengatakan mungkin. Itu disyarai oleh pengagum jin itu. Katanya Pak Imam Romli mengatakan ada orang kawin dengan jin. Bukan Imam Romli mengatakan ada orang kawin dengan jin. Tapi Imam Romli bercerita jin itu mungkin dikawini karena jin itu mungkin dilihat. Karena jin mungkin dinikahi maka dia bisa menjadi orang yang batal uduk kalau kita sentuh. Itu saja kalimat mungkin bukan berarti harus terjadi. Cuman kenyataannya di pondok seolah-olah Imam Romli menikahkan jin. Ini unik dan ini adalah bualannya para dukun. Seorang lihat, oh aku melihat di sana ada 6000 jin. Dia hadir sensusnya, ketemu Pak kepala desanya kayaknya. Jangan banyak bual sudahlah, jangan banyak bohong. Kalau ketemu Ibnu Hajar ditolak, kok jadi ustad? jadi saksi tidak boleh. Orang awam tidak perlu diajak bicara yang aneh-aneh karena orang awam mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak terlihat. Sebab apa? Sebab di masyarakat kita yang namanya Ustadz sinetron dengan horornya itu lebih mengganggu daripada uh, lebih dipercaya daripada Ustadz yang ada di mimbar dan di masjid. Sehingga gara-gara Ustadz horor <laughs> Ustadz itu sehingga dikit-dikit hubungannya dengan hantu, jin, hantu, jin, hantu, jin. Sihir, dukun, ada mengejar apa hantu, ya. Ada nangkep jin. <laughs> Pakai dalil Nah, Ini Nabi Muhammad nangkep jin. Itu Nabi bukan ente, paham <laughs> kan gitu ya. Dan memang pernah suatu ketika ada sahabat Nabi yang menangkep jin tapi dalam bentuk nyata. Ada ceritanya ayat kursi itu loh. Ada salah satu sahabat Nabi itu punya barang kok kecolongan terus. Hilang terus, punya gandum atau apa itu selalu hilang, kurang, kurang. Akhirnya dijaga. Kebetulan saat itu yang mengambil adalah jin karena jin yang mencuri materi maka dia harus dalam bentuk badan materi sehingga jinnya itu membentuk menjelma sebagai sesuatu. Ditangkaplah oleh orang oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kalau tidak setelah ditangkap mohon maaf minta ampun minta dilepas ya enggak akhirnya dijanjikan sama jin itu aku akan kasih tahu satu amalan kalau kamu baca maka grup sepertiku tidak akan bisa mengganggumu apa itu agar tidak diganggu oleh grup semacamku baca ayat kursi tidak akan ada yang bisa mencuri barangmu dilepas. Dapat ilmu dari jin. Ngadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, semalam ada jin yang ketangkep olehku." Terus kenapa? Lalu dia berkata bahasanya, "Lepas aku, aku kasih amalan." Apa katanya? Dia memberi amalanku kepadaku, "Ya Rasulullah, kalau aku membaca ayat kursi, maka jin itu tidak akan berani masuk rumahku untuk mencuri lagi." Apa jawab Nabi Muhammad? Jin itu selamanya berbohong kecuali tadi malam tok dia jujur. Nah, artinya apa? Membaca ayat kursi itu adalah mengusir jin. Makanya kalau orang baca ayat kursi kok masih dicuri tuyul. <laughs> itu baca ayat kursinya sambil ngelamun tuh. Sudahlah ndak usah percaya kada ini. Oh, tuyul takut semuanya. Tuyul bangsa dari jin, bahasanya orang Indonesia saja. Indonesia itu paling kaya hantu. Di negeri lain nggak ada. Ah, ada tuyul, demit, gendruwo, wewe gombel, alam kuntilana, ah macam-macam. Subhanallah. Di Hadramut nggak ada. <laughs> Di Mesir nggak ada Emang Indonesia memang kaya cerita aneh-aneh. Dan asyaiton jadi alanna mala bani adam majradam. Yang namanya setan itu berjalan mengikuti jalan pikiran manusia. Kalau ada sebuah pohon gede kita percaya ada sesuatu, besok berkelebatan. Itu setan. Sehingga itu adalah urusan-urusan setan. Itu jangan jangan terlalu kita banyak membahas yang demikian itu. Banyak bohongnya nanti. Jujur ini banyak bohongnya, benar. Guru kita juga mengatakan kalau sudah orang seneng ngomong jin, itu kalau ketemu tidak ada berita baru tentang jin dia harus ngarang. Iya kemarin saya lihat kuburan itu kok merinding. Ada padahal bohong sudah banyak bohong sudah. Lah pokoknya kalau sudah orang urusan sama begitu itu banyak bohongnya nanti. Nah, cerita orang alim sebenarnya cerita jin. Saya ketemu syekh begini, berwasiat kepada aku begini. Saya ketemu guru kini mengatakan begini. Ketemu jin melu. Makanya di pondok pun ada satu santri yang kerjanya cerita jin Dulu di satu tempat ada ustadz paling hobi cerita jin. Jadi ustadz jin. <laughs> Sudah lama ya, jangan-jangan urusan begitu. Ini gerusak. Sehingga ada anak ke kamar mandi ketakutan ke sana ketakutan karena cerita jin. Padahal mereka tidak akan bisa mengganggu kita dalam bentuk fisik. Nggak akan mukul begitu, nggak akan begini. Tidak. Kamar mandi banyak jinnya. Oh, tidak berani kamar mandinya. <laughs> Allah, musibah ini. Jadi eh, itu yang harus kita pangkas. Percaya ada dan kalau mereka menjelma ada. Cuman tidak setiap saat kita harus berkata ada jin yang kita lihat. Itu adalah buah halanya para dukun. Rukiah pakai jin. Ibu, ibu ini diikuti oleh 7.500 jin. Setiap satu jin harganya 5.000. Dikalikan, Bu. Ini bermasalah. Rukiah tidak seperti itu. Rukiah itu tolong datang dilihat kalau mengandu bacakan dengan Al-Fatihah rukiahnya Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Hei, ini kalau sudah ada tambahan-tambahannya, Bu, biasanya juga ada tambahannya tuh. Kalau ada ceritanya ada tambahannya, berarti ada tambahannya. Terserah ke tambarannya acaranya oh harus mengadakan bacaan yasin nanti mulai kambing biar yang ngadain di rumah saya saja kambingnya harganya sejuta dibelikan yang kecil lah gak ratus ribu lumayan untuk macam-macam lah kalau sudah bab perdukunan nanti bohong terus Masya Allah dengan pakai istilah mahar macam-macam mah ini kita khawatir masuk bab apakah jin tidak bisa dilihat bisa dilihat cuman siapa yang pernah melihat jin memang ada mungkin dan mungkin sekali ada salah satu yang hadir melihat jin tapi nggak usah banyak cerita Kan bisa saja halusinasi atau yang namanya orang kepikiran. Bu, pikiran orang ketakutan itu sehingga ada orang ceritanya ketakutan lewat kuburan. Sepeda tuh nggak bisa jalan bener bu, nggak bisa jalan. Dia angkat sepedanya akhirnya apa? Setelah diinjak, dilihat itu apa? Yang diinjak salah, bukan pedalnya karena ketakutan. <laughs> Eh, orang ketakutan kan macam-macam. Jadi begini-begini sampai oh kakinya kok luka semua. Yang injaknya salah. <laughs> jadi oh ya kalau orang ketakutan jadi macam-macam pohon bergoyang jadi hantu itu. Jadi <laughs> sudahlah. Jadi kita jauhkan dari hal-hal yang demikian ini jangan sampai jadi ustadz jin, ustadz normal, ustadz bener gitu loh. Nggak usah ustadz jin, bahkan fitnah kadang-kadang. Kalau ada orang ketemu waliullah, bahkan ketemu Rasulullah, jangankan ketemu jin. Ketemu Rasulullah tidak pantas untuk disebar-sebarkan. Ketemu Nabi Muhammad tidak layak untuk disebar-sebar. Apalagi ketemu jin, apa perlunya? Apa faedahnya? Ini malah mengganggu orang dan bisa saja kita masuk bab bohong. Adapun jin menjelma bisa. Waktu Nabi Muhammad mau diusir orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal <laughs> mengiyakan usulan seorang Syekh Najdi ada Syekh Najdi, orang yang brewok tua lalu mengusulkan, kalau pengen membunuh Muhammad yang aman, ambilkan setiap kabilah satu orang, 12 kabilah itu berkumpul, bunuh Muhammad bareng-bareng, nanti keluarga Muhammad nggak bisa nuntut. Abu Jahal mengatakan, top, bagus. Lah ini Abu Jahal sepakat dengan jin. Jadi yang suka sepakat sama jin namanya Abu Jahal. Lah ini, ini di situ ceritanya. Sudah sepakat sama jin. Akhirnya, oke, okay, dikumpulkanlah kabilah satu satu satu mengepung rumahnya Nabi Muhammad yang waktu Nabi Muhammad mau hijrah. Ini usulannya jin dalam sejarah seperti itu. Semoga Allah menjaga kita daripada uh, berdusta dan membual. Permasalahannya itu saja. Kalau masalah ketemu jin mungkin para ulama Sahyasin Al-Fadani gurunya para jin. Jin belajar. Akan tapi apakah beliau membual aku ketemu di sini nggak ada hanya dikatakan ada jin belajar dengan saya dan memang ada Nabi Muhammad pernah para jin belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini saja yang bisa kami sampaikan urusan ini takut ini dan tidak ada roh gentayangan tidak ada macam-macam itu ini di Indonesia macam-macam roh gentayangan ada orang tabrakan rohnya gentayangan tidak kalau orang meninggal dunia urusannya di kuburan kalau dia orang baik mendapatkan nikmat kalau orang jelek disiksa kok enak gentayangan ya makan bakso kadang-kadang ini adalah bualan-bualan sinetron itu dia itu percaya Gak ada gentayangan roh gentayangan kalau dia orang baik dapat nikmat ngapain jalan-jalan di dunia tuh panas tuh Cirebon kan begitu ini kalau orang itu ahli kebaikan mendapatkan nikmat di alam barzah. Kalau penjahat dia diseksa. Penjahat jalan-jalan membalas dendam. Malah dendamnya lama banget 10 hari tidak ketemu-temu. Itulah sudahlah, itu sinetron kita tuh merusak. Kadang-kadang di malam Jumat pakai Islami, ustadznya pakai sorban, sudah begitu kalah sama jin. Ini ustadznya walhasil aduh pakai tasbih tasbih jadi mainan ejaan eh, sajadahnya jadi besi <laughs> sudahlah sudah jangan jangan dekat kepada cerita-cerita begitu itu jangan dianggap sepele itu itu mempengaruhi anak kita itu sehingga keyakinan anak kita itu aneh-aneh jadinya bukan benar lagi bukan lempeng lagi jin ada bisa dilihat oleh Rasulullah SAW dan kalau menjelma menjadi manusia bisa dilihat bisa dan bisa seperti manusia utuh berpikir ya bisa saja ini jin gitu, gitu. Nah, bukan jadi mungkin kan ya ada mungkin tapi ini orang baik semuanya kalau jin hadir pengajian berarti jin jin yang baik <laughs> baik insya Allah ini saja kita akan lanjutkan dengan kitab fikih nikah ini gara-gara jin kelamaan jadi kita tidak usah pakai fikih fikih praktisnya kita tutup karena kita menemukan ini keanehan-keanehan semacam ini mulai dari kiai yang atau bukan kiai ada dukun nyamar jadi kiai oh banyak ini dukun nyamar jadi kiai pakai imamah pakai jubah omongannya aneh-aneh wah lah orang lebih percaya begitu sehingga makanya harus kita tegaskan yang demikian ini yang normal saja lempeng saja selesai itu insyaallah kita selamat kita langsung saja kepada hadis Nabi saw Alaihi Wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Imam Imam Nawawi rahimahullah taala qala musannif rahimahullah taala Allah bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fi darin amin il anqal bab uh, fi babit fi bab babun fit ta'awuni al birri wat taqwa kita sudah sampai kepada hadis yang pertama An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani disriwayatkan dari Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala Sayyidina Zaid bin Khalid bercerita qala Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man jahaza ghazian barang siapa yang mempersiapkan perabot bekal jahaza itu maknanya luas mempersiapkan prabot dan bekal ghazian orang yang mau perang mujahid pahlawan yang lagi perang fisabilillah di jalan Allah faqad ghaza maka dia telah ikut berperang biarpun di rumah jadi ada ada orang mau berperang ya Allah kok saya belum bisa berperang baiklah aku akan mempersiapkan perabotnya saja kudaku biar dipakai kalau ini ya sudah barang-barangku biar dipakai untuk berperang maka dia sudah mendapatkan pahalanya jihad termasuk bagian daripada jihad wa man khalafa ghazian barang siapa yang menjadi khalifahnya orang yang lagi perang ada orang lagi perang kemudian kita tidak bisa berperang tapi kita menjadi khalifahnya yang lagi perang khalifah yang lagi perang bagaimana merawat anak-anaknya yang lagi perang jadi kita menjadi penggantinya orang yang lagi perang di dalam merayap merawat fi ahlihi dalam keluarganya bi dengan baik faqad ghaza maka dia pun mendapatkan pahalanya berperang muttafaqun alaihi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim maksudnya apa begitu besarnya makna memberikan pertolongan ini bisa diperluas mungkin ada ibu-ibu yang punya kendaraan biasanya ngaji ya Allah hari ini kok sibuk biar mobilku berangkat kan gitu dipakai oleh tetangga-tetangga dapat pahala tuh tapi jangan ini, sudahlah biar aku tidur saja nonton TV biar mobilku tok yang berangkat. Ini nggak bener. <laughs> ini takut salah nanti tafsir sampai di rumah. Ini orang males tuh namanya. Ya dapat pahala lah tapi sedikit. <laughs> tapi kalau ada udur misalnya ada kesibukan ternyata dia masih mengirim kendaraannya untuk berperang di jalan Allah. Ini kan perang jalan Allah. Ini. Misalnya aduh, aku sendiri sudah begini, mungkin ada orang yang sudah berkata Aku pengen punya anak alim, tapi anakku sudah gede semuanya, sudah pada nikah. Mungkinkah saya punya anak alim? Tak tahunya punya baca hadis ini sadar. Gimana kalau saya nyekolahkan orang alim satu? Nyekolahkan anak satu atau dua sampai dia alimnya. Itu sama. Anak, dia jadi alim maka dia dapat pahala seperti punya anak alim. Makanya ini adalah begitu luasnya rahmat Allah, kebaikan itu bisa dicari dengan bermacam-macam cara. Mungkin ada orang yang tidak punya anak, tidak punya anak itu hanya 60 tahun di dunia, Bu, tapi kita ingin punya anak di akhirat. Karena tidak punya anak, subhanallah, dia merawat orang. Disekolahkan jadi orang alim, kenal Allah, jadi orang soleh. Rupanya itu semua menjadi buahnya akan dipetik nanti di akhirat seperti mempunyai anak banyak yang menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempersiapkan orang berjuang maka dia seperti berjuang. Saya tidak bisa punya pondok misalnya, ya sudah saya bantu yang punya pondok. Sama saya tidak punya bisa ya Allah. Saya tuh apa ya kalau dalam hal eh, buat merawat anak yatim secara utuh ya sebisanya jadi membantu tempat yang mulia berjuang di jalan Allah juga. Biarpun dia sendiri tidak terjun secara langsung. Sehingga begitu mudahnya pintu kebaikan itu untuk kita masuki. Dan begitu banyaknya. Kita bisa mengambil bermacam-macam pintu kebaikan. Ini kan bab ta'awun, nolong kebaikan, dapat kebaikan. Kita menolong orang yang mau berperang, kita dapat pahalanya seperti orang yang berperang. Dan jihad visabilillah ini, lah ini baru diperluas boleh maknanya. Jangan urusan zakat, jadi di di jalan Allah ini memang perang boleh, termasuk mohon maaf orang yang mau berjuang berdakwah, ada orang yang mau menuntut ilmu, ada orang yang menyantuni fakir miskin, ya. Kita mungkin tidak bisa merawat fakir miskin atau merawat yatim piatu secara benar, tapi kita ikut membangun madrasahnya, dapat pahala. Sama itu nanti pahalanya Masya Allah Nggak usah jadi kiai Bahkan ini lebih aman sebagian Imam Ghazali merah menyinggung bahasanya. Justru yang berjuang di balik layar itu lebih aman. Berjuang di balik layar itu lebih aman daripada yang terlihat di layar. Kalau terlihat di layar itu kelihatan itu bisa jadi riak habis. Ustadz gede, Ustadz nggak punya duit bu. Bangun pondok nggak bisa itu, Ustadz nggak punya duit jadi ustaz itu hanya ya punya omongan yang didengar oleh orang sehingga orang tersentuh dan sebagainya. Sehingga ustaz itu punya pondok gede. Yang kelihatan siapa? Ustadznya. Yang bangun di mana? Tidak terlihat. Lihat. Ustadznya tak tahu selama ini merasa dia sudah punya. Ada sombong. Habis tuh. Eh yang nyumbang itu nggak usah jadi kiai. Bisa jadi kiai di akhirat nanti bisa duduk dengan Imam Syafi'i. Jadi dia justru lebih halus tersembunyi itu di balik layar sehingga para kekasih Allah ada yang berdoa begini ya Allah tampakkan perjuanganku nanti setelah aku mati waktu aku hidup jangan ditampakkan oh. doanya begitu berjuang dia kerja ngajar dan sebagainya tapi tidak ingin perjuangan hasilnya itu dilihat di dunia ini kalau setelah mati saja pengen lihat bener banyak para kiai-kiai yang waktu hidupnya tidak masyhur setelah meninggal disebut-sebut setelah meninggal masya Allah umulitnya barat manfaat Waraknya dia nggak senang kemasuran, nggak senang disebut-sebut. Ini adalah berat. Memang yang nongol itu berat. Jadi yang berdi balik layar itu malah indah, tulus, membantu. Nggak punya pondok, tapi pahalanya pondok semuanya. Dan banyak orang-orang semoga kita doakan orang-orang yang bekerja di balik layar itu akan benar-benar menjadi waliullah kekasih Allah di hadapan Allah. Di dunianya mah kelihatannya mungkin ya ah, di dunianya kelihatannya ahli dunia, ada banyak semoga orang-orang ahli dunia kemana-mana pakai mobil, makannya enak, tidur enak, ngaji pun enak ya. Ahli dunia di dunia. Tapi ternyata dia punya kiprah di dalam membangun pendidikan agama, pesantren, masjid dan sebagainya. Ketahuilah semoga Allah memberikan ini kalau ketulusan ada pada hati mereka, ya kelak bisa duduk dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah. Karena apa? Ini jahaza ghazian, dia mempersiapkan pejuang-pejuang di jalan Allah. Dia aja masih menikmati dia menikmati dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah, akan tapi dia masih membantu. Berjuang, maka ini banyak yang kalau ibu tahu ini pondok ini bu jangan dianggap dari saku kami nggak punya bu coba tanya anak-anak suruh ngerok ngerakoh ngerakoh saku paling adanya pulpen sama kertas <laughs> nanti nggak ada tapi subhanallah ini yang bantu orang bu ibu-ibu semuanya itu lihat ibu-ibu ini kalau dicatat terlalu banyak ya ibu-ibu, para bapak, orang-orang yang dermawan dan sebagainya. Nggak ada. Dan itu adalah pejuang-pejuang di balik layar. Dia berat satu sisi. Kadang-kadang ada, wah namaku tidak disebut. Nah ini kan. Tapi ternyata dia lebih aman daripada yang disebut-sebut. Yang disebut-sebut itu kiainya. Maka doain bu agar Allah memberikan keikhlasan kepada kami. Kalau tidak ikhlas sengsara. Banyak kiai masuk neraka, ternyata murid-muridnya masuk surga. Itu yang paling ditakutkan. Sebagian guru kita waktu bercerita begitu nangis, Bu. Ya ibni wahai anakku, suatu ketika nanti di akhirat ada orang di surga ngobrol-ngobrol. Putus dia. Lalu bercerita, wahai saudaraku, kenalkah engkau orang yang ada di dalam neraka itu? Dijawab oleh saudara yang lain, iya, bukankah itu guru kita yang ngajar kita setiap hari? Iya, gurunya yang ngajar setiap hari masuk neraka. Allah, muridnya masuk surga muridnya tulus nggak macam-macam ngaji tanya gurunya masuk neraka ya Allah kita punya guru menangis minta didoakan doakan padahal kita punya keyakinan pas insya Allah beliau yang paling selamat tapi begitulah orang takutnya, orang takut kepada Allah subhanahu wa taala jadi yang di balik layar itu masih aman ibu-ibu dakwahnya adalah halus cuman ngajak toh nggak kelihatan nggak ada dipanggil ustazah kan Yo ya ngaji ngaji nggak berubah jadi ustazah lah itu aman yang pakai ustazah bunyai ustad itu godaannya besar sehingga gara-gara nggak dipanggil ustad saja ngedubel kurang ajar saya ustad dipanggil nama saya enak aja saya sudah kiai nggak dipanggil kiai ini merubah salah ini masya Allah semoga Allah menyelamatkan kita semua jadi kita doakan di pondok ini yang membangun manusia orang-orang Insya Allah orang soleh. Sebab doa kita, ya Allah jangan sampai ada yang bisa membantu kecuali orang baik. Yang jelek nggak bisa bantu. <laughs> Pengennya begitu. Nabi Muhammad juga menginginkan, maksudnya tempat bersih harus dibangun dengan harta bersih. Kalau jelas-jelas haram tidak kita terima. Tapi yang memasukkan biar itu adalah insya Allah sudah dipilih oleh Allah. Kalau ada orang memasukkan seribu itu yang sudah dipilih kotak seribu, dua ribu, tiga ribu dipilih sebab doa kita ya Allah kirimkan ke tempat ini hanya orang ikhlas dan harta yang bersih yang tidak ikhlas tidak bersih jangan disampaikan ke tempat ini mau mungkin ada orang mau nyumbang buahnya hei batal di tengah jalan itu mungkin ingat wah beli toko aja ini kok ada tempat dijual batal itu ada pertama kesini sudah mau ikrar pengen bangun ke pondok berapa ratus juta bisa saja tapi karena bukan dipilih oleh Allah kelihatan tanah dijual telepon sambil jalan cocok nggak jadi ke pondok batal bisa tapi ada yang Masya Allah dimudahkan oleh Allah untuk membantu pesantren dan sebagainya. Itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ingat, pahami makna. Jangan dianggap mereka tidak berjuang. Gelarnya bukan kiai, tapi insya Allah seperti yang dikatakan Habib Hasan bin Ahmad Baharun kepada sopir beliau. Ini sopirku ini bisa saja masuk surga lebih dulu dari aku. Kenapa, Bib? <laughs> Waktu di mobil aku tidur dia nyopir ya kan setelah itu dia duduk di majelis bawa sandalku waktu aku ngaji dia megang sandalku sambil nunggu aku ngaji setelah itu balik lagi di mobil aku tidur dia nyopir lagi lihat capean mana capek kan dia dia lebih dulu dari saya nanti ya Allah khusnudonnya padahal gelarnya sopir <laughs> ya penghargaan beliau. Memang itu hakikat, bukan beliau basa-basi ngomong begitulah hakikat kebenaran. Bisa saja membantu lebih dulu dari kita karena dia tulus. Ya kalau masuk surga, kalau tidak, bila Semoga Allah menjauhkan kita dari neraka. Eh, itu menjahaza ghasian. Jadi Anda jangan menyengat sampingkan, jangan meremehkan berbuat baik di musola kiri kanan Anda. Bangun, setiap ada orang sholat Anda mendapatkan pahala Allah. Masjid di kiri kanan Anda bangun, setiap Anda setiap ada orang sholat di masjid Anda akan mendapatkan pahala ada ah, program tapi yang agama yang urusan benar ya jangan anda membantu urusan sosial sosial tidak ada sangkut pautnya dengan agama sekarang kegiatan sosial yang tidak ada agamanya pasti kemasukan yang haram coba kegiatan apa saja kegiatan sosial yang tidak dibangun atas dasar agama nanti lihat peresmiannya konser dangdut segalanya macam pokoknya kalau kegiatan sosial tidak ada agamanya jangan membantu rugi anda karena anda tidak bisa mengatur di situ kelihatannya mau masuk surga coba apa saja kegiatan sosial Kapan ada kegiatan sosial yang bukan diprakarsai pesantren. Anak grup apa pemuda begini sosial membantu orang gempa bumi di mana atau tsunami. Tatanya apa? Selesai secara acara dari bagian dananya untuk syukuran diundang grup. Ada ini, masya Allah. Lah ini karena dia tidak ngerti agama, rugi ada nyumbang. Jadi biarpun bahasanya sosial, tapi kalau tidak mengantarkan ke agama, agama jangan. Biarpun itu yatim piatu, tapi kalau tidak ada pendidikan agama, rugi Anda. Dia akan jadikan dicetak jadi bos-bos jahat nanti. Bisa jadi pejabat-pejabat yang nggak kenal agama. Ini yang harus diperhatikan. Menjaga zaghosian. Perang di jalan Allah. Fisabilillah. Di jalan Allah. Jadi biarpun itu ada yatim piatu yang begini. Anda menyumbang dapat pahala atau tidak? Lihat dulu. Kenalkan Allah atau tidak? Masih banyak yang dikenalkan Allah. Mending tetangga kita yang fakir yatim itu kita beri Biarpun mewah itu, wah ini adalah yayasan yatim piatu yang sudah besar, dahsyat, gede, masyur. Keluarnya itu dikirim kemana? Dikenalkan agama atau tidak? Kalau tidak Anda rugi. Jadi kegiatan sosial yang tidak didasari karena Allah, hanya didasari atas kemanusiaan, itu hanya yang penting manusia tertawa. Lihat konser, segala macam. Bayangkan bencana di Aceh waktu itu ya. Ternyata ada beberapa tim, setelah itu syukuran karena bisa membantu, syukurannya apa? mengadakan pesta, konser dan sebagainya. Ini kan musibah. Jadi harus Anda jelas kalau ingin membantu di tempat yang mulia yang sekiranya menurut dugaan Anda bukan digunakan sesuatu yang haram. Itu Gaza ghosyan. Anda mempersiapkan orang yang berperang di jalan Allah yang benar, yang mulia. Tulu dipakai, manfaatnya jelas. Kemudian setelah itu jangan kecil hati, jangan kecewa. Aduh, saya sudah terlanjur membangun madrasah ini, tak tanya dibongkar. Lalu pahala saya hilang dong. Padahal madrasahnya mau digedein lagi. Ini kesalahpahaman orang itu. Kalau anda sudah membangun sebuah madrasah, tak taunya sudah lima tahun kok rusak, kok dibangun, pahalanya tetap jalan, pahalanya tetap dapat. Dibongkar itu dibangun lebih bagus lagi. Lah tapi kan bata yang saya beli kan dihancurin. Ketahuilah bu, tidak ada bata yang baru kecuali gara-gara ibu. Ibu mansan nampil islami sunnatan hasanatan. Ibu yang memulai dari bangunan kecil itu sehingga mengundang orang yang punya bangunan gede, hidup dapat pahala. Jadi sebagian orang sampai dipertahankan, nggak boleh dibongkar. Ini kan wakaf dari ini, nggak boleh orangnya pesen jangan dihancurin. Ya kalau ganggu, kalau sudah harus diperbaiki, diperbaiki. Jadi pahalanya tetap mengalir. Jadi jangan pernah kecewa kalau ibu pernah bangun sebuah tempat, tak taunya dihancurin untuk diperbaharui diperbaiki lagi nggak apa-apa untuk di, ditambah lebih manfaat lagi jadi tolong jangan anda membantu sesuatu biarpun dalam bahasanya sosial tapi kalau bukan sosial yang mengenalkan kepada Allah itu adalah hanya memikir tentang kemanusiaan jadi tidak peduli siapa yang dibantu nanti tapi anda umpung memasukkan duit kemanapun anda memasukkan ketahuilah digunakan untuk apa ini harus tahu untuk kemuliaan ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang berjuang secara langsung di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah macam-macam bisa berdakwah secara langsung. Kalau tidak secara langsung, semoga dengan pikiran kita, tenaga kita, harta kita sehingga setiap kali kita duduk menikmati harta kita mungkin di rumah kita lagi baring-baring pahalanya terus mengalir kepada kita karena kita orang yang peduli kepada urusan di dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bisawab Baik para jamaah sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio dimanapun Anda berada. Kini tiba saatnya kita memasuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung kami persilahkan dan untuk memudahkan bagian tanya jawab ini kami persilahkan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya oh yang saya hormati juga jamaah yang saya muliakan. Saya mau bertanya saudara saya kerja di laut, di kapal laut. Jadi jarang ke darat. Nah, untuk melaksanakan sholat Jumatnya dia tidak bisa. Dan kebanyakan karyawan di itu non muslim gitu. Bagaimana hukumnya untuk melaksanakan Jumat tersebut? Sedangkan dia mau melaksanakan Jumat tapi nggak bisa gitu. Jumat. Jumat ya, sholat Jumat. Yang keduanya orang tua yang sudah tidak mampu berjalan ke masjid melaksanakan Jumat bagaimana ada rukhsah atau bagaimana Terima kasih atas penjelasannya. Wabillahi taufik hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya dari ibu-ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi Saya Nurul dari Siliwangi. Bu ya mau tanya di tempat saya tuh ada mas apa istilah paket lebaran. Jadi nanti e, puasa itu dapat kayak minyak terus beras, sembako kayak gitu, tapi dicicil e, selama 10 bulan itu hukumnya gimana? Siapa yang nyicil? Ya, kitanya gitu. Eh, naro naro uang gitu tuh ke hmm. yang ngelolanya gitu. Nanti e, leba, apa puasa itu dapat makanan gitu sembako kayak buah-buahan gitu. Kita memberi dulu. Iya. Selama satu tahun. Jadi eh, mulai e, tahun kemarin. bulan, iya. Gitu. Kita nabung gitu. Iya. Terus? Ya terus nanti uh, diambilnya akhir pas mau lebaran atau sebelum puasa. Itu hukumnya gimana? I iya. Ya, so. Baik. Baik Pak, kemudian kami persilahkan kepada Al-Mukarram Buya Yahya untuk menjawabnya Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama ada orang berada di laut Selagi di laut Asalkan lautnya memang laut yang sudah jauh jadi orang bepergian misalnya menuju kemana ini tidak disebutkan tadi nelayan atau bagaimana Keluar negeri sebuah perjalanan jadi selagi perjalanan keluar negeri maka dia adalah seorang musafir sebagai seorang musafir tidak wajib melakukan Jumat selesai jadi Jumat baginya tidak wajib karena seorang musafir dia bepergian di tempat yang jauh uh, tentunya dengan syarat dalam mata Imam Syafi'i Artinya bepergiannya adalah harus sebelum fajar hari Jumat itu dia sudah berada di perjalanan. Kalau masih berangkatnya sekarang begini, lalu meninggalkan Jumatnya siang ini, hari ini hari Jumat. Kalau setelah terbit matahari baru berangkat, maka dia melakukan dosa menurut madhab kita Imam Syafi'i, dalam madhab lain tidak. Baik, intinya bepergian itu menjadi udur bagi orang yang meninggalkan Jumat. Jadi nggak apa-apa meninggalkan Jumat, tapi duhurnya tetap sholat duhurnya tetap dilaksanakan dan sholat duhurnya sangat mudah bisa jika ia bisa berdiri lakukan dengan berdiri jika di pesawat enak tapi kalau dia agak puyang-puyang lakukan dengan duduk dan itu adalah sangat mudah kiblat bagi kapal-kapal besar bisa diketahui boleh kita ini boleh jadi sangat mudah untuk melakukan sholat kalau ternyata dia tidak bisa tahu kiblatnya maka dia ngadep kemana saja sah mana kiblatnya ini kalau tidak tahu kemana saja itu adalah sah baik ini adalah caranya orang bepergian kalau ada orang orang tua. Jika orang tua itu orang tua yang sudah berat, susah melakukan sholat, berangkatnya susah. Mohon maaf, makna susah ini adalah berangkat sendiri tidak bisa, dengan orang lain ngerepotin. Ya, kalau dipaksa tetap bisa, nyewa empat orang untuk pergi bisa, ya kan? Untuk gendong sih bisa. Jadi kalau dia berangkat sendiri susah, kalau bersama orang lain ngerepoti, biarpun dia punya duit. Nyewa orang untuk menggendongnya, maka asalkan dia secara berangkat sendiri itu kok repot karena kesepuhannya itu, maka itu sudah boleh meninggalkan sholat Jumat. Kalau dipaksain boleh, tapi Islam tidak memaksa. Sebab ada sebagian orang tua itu memang karena ingin khusnul khotimah, tidak mau meninggalkan sholat Jumat, apalagi dia tidak ngerti, dipikir tetap wajib, sampai memaksa, dikasih tahu, mbah, mbah sudah tidak wajib Jumatan, sholat saja duhur di rumah, dapat pahala. Tapi kadang memaksa orang tersebut. Tapi kalau memaksa ya diantarkan. Tapi harus kasih tahu ilmunya biar tidak merasa berdosa nanti. Jadi kalau orang tua itu kayak orang sakit. Orang sakit boleh meninggalkan Jumat. Orang sakit boleh meninggalkan Jumat. nah ini adalah termasuk daripada udur orang meninggalkan Jumat adalah orang yang dalam keadaan sakit. Kemudian ada orang punya kebiasaan setiap bulan itu nitipkan uang di toko. Ya kan? nitipkan uang di toko setelah satu tahun nanti misalnya mulai sawal ini yuk aku bergabung dengan toko tersebut nitip duit ribu setiap bulan ribu setiap bulan ribu setiap bulan nanti pada akhir tahun di bulan Ramadan maka kita mendapatkan bingkisan sembako dan sebagainya bagaimana akadnya akadnya ada dua cara yang pertama harus ada jual beli yang jelas jadi sebanyak uang yang kita tabung nanti akan dibelikan sesuatu yang bakal dibagikan ke kita itu yang pertama. Atau Anda dengan sukarela memberikan kepada dia, ya dengan isyarat bahwasanya nanti dia akan membalas dengan hadiah lebaran. Jadi Anda anda orang baik ya, nyumbang kepada toko yang kaya. Hebat benar tuh ya. Anda orang baik, toko yang kaya Anda sumbang setiap bulan lima ribu, lima ribu. Kalau tidak dikasih, nggak boleh marah. Tiba-tiba tahun ini libur pembagian, kan duit saya dikasih. Kamu kan ngasih ke saya. Ya, ini harus rela betul. Kalau akadnya begitu boleh-boleh saja. Jadi ini akad tolong menolong. Anda memberikan kepada dia hibah. Hadiah uang infak yang Anda berikan hadiah atau hibah yang Anda berikan kepada toko tersebut, tapi toko kan biasa sudah orang pengen membantu lah. Nanti di akhir apa di bulan Ramadannya, maka dia membagi. Bisa saja lebih dari apa yang Anda titipkan, bisa saja kurang. Maka itu bukan transaksi jual beli, akan tapi transaksi tolong menolong. Tidak beda dengan tradisi di tempat kita itu kalau ada orang hitanan itu kan nagih ya kayaknya ya jadi kalau hitanan itu kita kalau ada orang hitanan atau pengantin kita ngasih duit kan Lalu itu akadnya adalah hidayah hadiah jadi kalau nggak bayar jangan ngedumel nanti ya <laughs> kecuali dicatat ngutang ya kalau memang harus utang utang nggak ada kalau utang harus jelas jadi aku mengutangi kamu 10 ribu nanti kalau saya mantu kamu bayar loh ya itu ngutang tapi kalau tanpa ada ikat semacam itu namanya hadiah jadi saya masuk ke rumahnya pengantin, saya ngasih duit. Itu hadiah. Kemudian setelah itu nanti giliran kita jadi pengantin, dia mengirim. Ya sudah, sesuka-sukanya. Bisa lebih sedikit, bisa lebih banyak. Itu bab tolong-menolong dan itu baik, tidak ada masalah. Jadi bukan transaksi jual beli. Baik. Seseorang ngumpulin. Baik sama, kasusnya sama. Seseorang ngumpulin Intinya harus transaksinya Anda suka rela. Kalau seandainya orang itu pergi ya syukurlah alhamdulillah duit saya dipakai pergi itu harus berani ngomong gitu. Karena Anda ingin memberikan kepada dia suka rela. Kalau transaksi jual beli boleh. Jadi Anda menabung uang di situ, nanti setelah itu sama ibu itu akan dibelikan sembako. Kalau beli harus ada catatan laporan. Ibu yang megang duit harus laporan kalau transaksi jual beli. Ibu karena Anda menitipkan uang kepada saya, saya wakilnya Ibu untuk belanja. Saya berikan beras begini, harganya begini. Misalnya kumpulnya 100 ribu kali berapa? Eh, uh, 10 ribu, 10, eh, 100 eh, ribu kali 12. Berarti kan sejuta 200 ya? Akhirnya ibu yang Anda titipi itu langsung mengkalkulasi, dihitung. Diberikan beras dua karung, ini, ini, ini, ini. Ada hitungannya pas ini. Eh, lebihnya 50 ribu, gimana nih? Nah, sudahlah buat ibu saja. Baru boleh. Jadi harus amanat, wakil itu harus amanat dia. Karena dia adalah wakil kalau transaksinya jadi wakil atau jual beli Anda ke dia. Nanti transaksinya jual beli. Jadi boleh Anda mewakilkan, Bu, uang saya titipkan kepadamu itu, tolong belikan sembako suka-sukalah apa saja. Lah kalau dia wakil, harus jujur dia. Beli ke toko lain, catatannya dikembalikan. Ini dari uang sejuta dua ratus, saya belanjakan ini semuanya. Lah ini, sisanya ini. Atau kurang ini. Namanya wakil, itu boleh-boleh saja. Jadi nggak ada masalah yang demikian itu itu namanya bab ta'awun tolong menolong yang baik ya. Dan tidak ada unsur riba asalkan yang dibeli nanti bukan urusan emas dan sebagainya. Itu kan urusan sembako, makanan. Baik, ada pertanyaan tertulis. Apakah wanita yang sedang head itu boleh membaca Al-Quran tapi tidak boleh memegangnya atau boleh memegang tapi tidak boleh membacanya orang yang head itu tidak boleh memegang Al-Quran mutlak megang jangankan orang head nggak punya wudhu saja haram memegang Al-Quran secara mutlak tidak bisa ditawar megang Al-Quran bawa Al-Quran juga tidak boleh tidak bisa ditawar tapi kalau Al-Qurannya dibarengi dengan sesuatu yang lain boleh misalnya Al-Quran dibawa di dalam tas bersama dompet buku yang lain tapi niatnya adalah jangan niat membaca membawa Al-Qur'an, niatnya membawa tas sama buku. Al-Qur'annya ngikut, itu baru boleh ya. Itu digampangkan. Sebenarnya ada empat cara di sini. Cuman yang paling mudah begitu saja. Intinya sampai kepada tujuan. Jadi Anda membawa Quran di dalam tas, tadi dalam tasnya ada barang yang lainnya. Maka membawa Al-Qur'an yang demikian itu biarpun Anda dalam keadaan haid tidak haram. Jadi niatnya apa? Membawa tas sama buku bukan Al-Qur'an. Tapi kalau niatnya aku ingin membawa Al-Quran haram ya niatnya membawa Al-Quran padahal ada yang lainnya jadi asalkan Al-Quran disertai yang lainnya membawanya boleh memegang Al-Quran mutlak tidak boleh lah membaca Al-Quran waktu dalam keadaan haid gimana ya di dalam madhab kita Imam Syafi'i ya haram membaca Al-Quran di dalam keadaan haid hukumnya haram ini tidak boleh kecuali Al-Quran yang untuk zikir misalnya ada kalimat la ilaha illallah Subhanallah, itu kan kalimat Al-Quran. Semua yang untuk zikir, yang diajarkan oleh Rasulullah, itu adalah jadi zikir-zikir yang disebutkan oleh Rasulullah, yang diambil dari ayat Al-Quran, orang haid boleh membacanya. Jadi ibu-ibu dalam keadaan haid boleh berdi, biarpun zikir yang diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kalau niat zikir boleh, atau niat tahassun, tahassun itu menjaga. Misalnya, menjelang tidur membaca kul kul wallahu ahad kul falak kul rabbin binnas agar dijauhkan dari gangguan jin. Boleh, padahal itu Al-Qur'an. Tujuannya apa? Untuk jaga diri. Jadi kalau untuk menjaga diri boleh. Tapi kalau tidaknya bismillahirrahmanirrahim aku ingin membaca Al-Qur'an, biarpun itu satu ayat haram hukumnya. Tapi kalau untuk berzikir sama untuk menjaga diri itu boh boleh. Itu di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kami tambahkan bagi ibu yang masih belajar Al-Quran dan ibu yang suka ngajar Al-Quran, ini di dalam madhabnya Imam Malik boleh dipakai. Kita belajar dalam bab ini. Kita pas bab head ini, kita belajar dari seorang guru Malikiyah dan kami pun sempat bertanya gimana kalau saya sampaikan kepada orang-orang di Indonesia boleh taklid dalam madhab ini. Bagi orang haid boleh membaca Al-Quran untuk belajar dan mengajar. Sebab ada orang headnya 15 hari, ibu-ibu baru belajar ikro, belajar baca Al-Quran bisa lupa lagi itu nanti ya. Jadi dia di dalam madhab Imam Malik dan itu bukan call dalam madhab Malik, seperti itu dalam madhab Malik. Boleh membaca Al-Quran bagi ibu yang dalam keadaan head, membaca ya, bukan memegang. Baca, ibu ustazah Al-Quran, bimbing anak-anak hafidoh. Anak kecil ngapalin Quran, dibimbing, dituntun. Kalau enggak lupa nanti, dituntun bismillahirrahmanirrahim anaknya ngerti bismillahirrahmanirrahim kul huwallah kul huwallah jadi itu bimbing seorang ustazah yang dalam keadaan head untuk mengajar Al-Qur'an atau kita lagi belajar Al-Quran wanita yang head belajar Al-Quran boleh dalam keadaan head tapi secukupnya maksudnya secukupnya gimana kalau seorang ustazah menalkin menuntun anaknya kul huwallah sekali sudah cukup ya sekali jangan ditambah dua kali Misalnya, ayo nak ditiru. Gimana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ayo ulang sendiri. Bisa. Ya sudah, kalau bisa ya sudah. Kalau nggak bisa, usadahnya ngulang lagi. Ini adalah di dalam madhabnya Imam Malik dan tidak usah ragu urusan belajar. Khususnya yang sekolah SMA atau pak guru yang ngajar di SMA. Sebab SMA itu kasihan. Pelajaran agamanya itu seminggu sekali waktu siang. Bayangkan, waktu siang baru mulai dengar azan Adhannya panjang yang bukan sunnah itu azan yang meliuk-liuk. Jadi pelajarannya tiga berapa? 60 menit ya? 40 menit. Pelajaran SMA berapa satu jam? 40 menit. Adhannya 10 menit. Tinggal berapa? 30 menit. Sudah begitu setiap disuruh anak putri yang ngomong, "Pak, mohon maaf lagi men." Padahal dia bohong karena tidak bisa baca Al-Quran saja, makanya tiga tahun main terus. Nggak ditutup, nggak ada main-mainan. Madhab Malik baca, <laughs> Oh, harus bisa. uang sekolah SMA pelajaran agama cuma 30 menit saja mau libur-libur. nggak ada. Baca Al-Qur'an menurut madhabnya Imam Malik rahimahullahu taala. Ini dalam keadaan tertentu itu perlu dipakai untuk menyelamatkan anak-anak. Itu bisa bubar nggak ngaji. Tapi ingat dalam keadaan normal, Ibu, kalau bukan mengajar dan belajar, maka tetap dalam keadaan head haram, Bu ya. Membaca dan haram me, e, memegang Al-Qur'an. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari mana eh, terbang ya yang sudah ada lanjutannya tadi ada dua atau tiga baik kemudian selanjutnya adalah yang lain saja yang kertas yang harus dibaca hilang oh ini ini mohon maaf ini adalah pertanyaan yang barangkali kalimatnya harus saya rubah saya bermimpi mohon maaf seorang istri Seorang istri mimpi digauli oleh suaminya. Apakah wajib mandi? Mimpi baik istri atau suak laki-laki. Seorang laki-laki yang mimpi menggauli seorang wanita adalah tidak wajib mandi kecuali sudah terbukti keluar mani. Waktu bangun dilihat ada cairan. Dan cairan mani bukan cairan biasa. Kalau seorang wanita pun sama. Di saat mimpi digauli oleh sang suami tidak wajib mandi. Karena mimpi bukan sesung sesungguhnya Kalau mimpi tidak wajib mandi kecuali dia melihat ada air mani. Mohon maaf ini bahasanya adalah dia menemukan dia keluar mani ada dua bahasa lain puncak ya. Puncak kenikmatan dia akan keluar mani lalu ngerembes sampai keluar dilihat di jalan. wow oh, ini ada basah. Maka dia wajib mandi karena keluar maninya bukan karena mimpi senggama. Jadi ingat yang menjadikan wajib mandi keluar mani bukan mimpi senggama. Sedang mimpi senggama itu tidak mewajibkan mandi. Ada satu lagi yang harus kita baca. Mohon maaf para pendengar dimanapun Anda berada Untuk sms nya ada gangguan Dan yang melalui Yahoo Messenger Mungkin belum Bu, saya bertanya Mas rikan kakak perempuan saya rencananya akan menikah sebelum hari raya Idul Adha. Tapi kata orang menikah sebelum hari raya Idul Adha itu kurang baik, jadi kami undur pernikahan hingga jatuhnya di hari tasyrik. Oh, kenapa? Kenapa ditunda? Hari Allah tuh baik semuanya, lagi untuk ibadah. Kalau tidak ajukan hari ini saja. Jadi nggak ada deh, jangan percaya. Apalagi nanti bulan kapit nggak berani menikah, kacau tuh. Ah, nggak ada. Bulan bulan nggak baik itu bulannya iblis. Iblis yang punya bulan nggak baik, yang punya hari tidak baik itu hanya iblis. Sehingga ada istilahnya hari naas, hari sengsara. Hari ibadah bagi iblis adalah hari yang tidak baik. Jadi kalau ada orang punya hari nggak baik itu ikut-ikutan iblis. Hari Allah semuanya baik. Hah? Nggak ada hari ini nggak baik. Hari baik adalah hari yang kita gunakan untuk ibadah. Menikah ibadah, menjauhi dari zina, mencari ridho Allah, mencari keturunan yang soleh. Nggak apa-apa. Di bulan kapit, sebelum tasrek, setelah tasrek, hari Jumat, malam Jumat, jam 12 malam, siang malam boleh. Saya menikahkan pernah di Indonesia, pulang dari Indonesia nikahkan teman jam 12 malam. Di daerah Jawa Tengah begitu jadi menikah jam 12 malam. Kenapa? Saya tidak mau nunda besok. Pokoknya sekarang sebenarnya ya sudah nikah 12 malam tetangga di ya, yang kumpul karena kebetulan datang kita terlambat. Jadi nikah jam 12 malam. Saya tanya kepada keluarga, tolong survei, saya Indonesia ini ada tidak yang nikah 12 malam kecuali hari ini? <laughs> nggak apa-apa, jam 12 malam barokah Insya Allah. Jadi nggak ada istilah hari yang tidak baik. Kalau memundurkan karena hal lain bukan karena ini boleh. Kenapa diundurkan? Ya nunggu senggang. Dan Anda tidak buru-buru untuk menikah. Artinya sabar tidak sampai terjerumus dalam zina. Pengantennya aman, boleh ditunda tapi bukan karena hari jelek ya. Kalau menunda karena kepercayaan hari jelek itu enggak benar. Hari Allah tuh baik semuanya. Kalau pengen menikah hari apa saja, hari paling cepat ya. Pokoknya hari paling cepat paling baik, baik bagus. Sebaik-baik pernikahan dipercepat. Jangan nunda-nunda, dipercepat. Nah ini sebaik-baik nikah. Bolehkah nikah di hari tasyrik? Boleh. Ya, di hari tasrek boleh, sebelum tasrek, setelah tasrek. Apa benar menikah sebelum hari Anda itu kurang baik? Enggak, baik semuanya. Yang penting ada kesepakatan keluarga, kemudian caranya yang benar, kemudian acaranya yang mm, yang yang dibenarkan secara syariat, jangan sampai melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Mohon maaf ini ada berkenaan dengan yang ditanyakan. Tradisi Cirebon yang namanya karang masan apa itu? Hah? Apa itu? Karnaval. Apa yang ada di dalamnya? Arak-arakan itu pada dasarnya boleh asalkan tidak punya kiran. Baik itu tidak kita jawab, kita harus tanya dulu seperti itu karang masan itu apa. Kalau arak-arakan untuk syiar Islam boleh takbir arkan-arkan atau pengen namanya bahasa kita itu pengen menunjukkan bahasanya di tempat ini ada sekolahan nanti arak-arakan biar orang tahu sekolahnya di mana itu boleh begini jadi karang masan kalau sudah ada kepercayaan nanti mundang dewi begini sama dewa begitu lah ini jadi nggak bener ya atau ah, poya-poyanya itu berfoya-foya itu jelas haram tapi kalau arak-arakan biasa apalagi untuk syiar mohon maaf ini nggak bisa dijelaskan nanti kita pengen keluar dari majelis ini pengen tahu baru sekarang kita dengar karang masan itu karang emasan. Nah, baik nanti tanya seperti apa, isinya apa, keyakinannya apa. Jadi kalau memang keyakinannya nggak benar jadi haram. Jadi kalau ada orang makan bersama bukan foya-foya, sedekah ya. Kalau orang makan bersama yang oh enak nyembelih kerbau 10 disendang, bagus nih orang pada sedekah karena ini menjelang hari raya Idul Fitri ini kita menyiapkan ah, setelah hari rayaan ini kita akan nyembelih kambing 10 di pesantren Al-Bahjah atau Kak Korbo 10. Ini enggak foya-foya kalau untuk sedekah. Tapi kalau hambur-hamburan, kemudian itu acaranya tidak direstui oleh Allah, maka itu haram. Jadi kita belum tahu benar seperti apa yang namanya karangmasan. Nanti harus saya tanya langsung yang pernah melakukannya seperti apa dan isinya apa. Sebab orang mengatakan bid'ah itu tidak gampang. Apalagi sesat, apalagi syirik. Itu harus ada, Enggak mudah. Oh syirik, enak aja syirik-syirik. Jadi syirik ada aturannya. Al hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau kita ingin memberi memberi hukum sesuatu hal, harus tahu dulu seperti apa bentuknya. Baru kita memberikan hukum. Kemudian ini saja karena masih banyak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tustir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan hati kami dan hati mereka semua ya Allah. Ya Allah, jika ada yang hadir di tempat ini hatinya merasa tidak nyaman, tersinggung oleh kalimat yang kami sampaikan, ya Allah, jika ada orang yang hadir di tempat ini hatinya tersinggung oleh kalimat yang kami sampaikan maka kami mohon gantilah dengan kebahagiaan ya Allah. Gantilah dengan kemudahan ya Allah. Jangan sampai ada orang yang jauh dari agama gara-gara kalimat kami ya Allah. Jangan sampai ada orang yang benci ke majelis ini gara-gara kalimat kami. Kami mohon ya Allah jika kalimat kami kasar gantilah dengan kalimat yang lembut. Jika kalimat kami menusuk ya Allah hibur orang yang tertusuk hatinya ya Allah. Berikan segala kebahagiaan berikan segala kemudahan ya Allah ya Allah jika ada di antara kami ya Allah yang saling membenci jadikan kami orang yang saling mencintai engkau pencipta cinta engkau pemberi kasih sayang engkau dat yang maha pengasih berikan kepada kami kasih sayangmu sehingga kami bisa hidup saling mencintai saling menghargai saling menghormati saling mengasihi saling membantu ya Allah karenamu ya Allah ya Allah yang hadir di tempat ini Allah muliakan kami di rumah tangga kami jika ada di antara kami yang sering ribut sibuk di dalam rumah tangga kami, jadikan rumah tangga kami indah dalam cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, dalam masyarakat kami yang kami sering berbentur, sering eker-ekeran, sering bermusuhan, sering sengketa dengan tetangga, gara-gara selokan, gara-gara sawah, gara-gara toko, gara-gara parkir, gara-gara yang lainnya ya Allah maka bersihkan hati kami jangan sampai kami bermusuhan dengan tetangga kami ya Allah sampaikan rahmatmu, berikan rahmatmu kepada hati kami dan tetangga kami sehingga hidup kami indah dalam kasih sayang ya Allah kirimkan ke tempat ini orang-orang yang mulia Ya Allah dan kirimkan kepada kami guru yang baik kirimkan kepada kami murid yang baik kirimkan kepada kami teman yang baik yang belum mendapatkan pasangan kirimkan kepada mereka pasangan orang yang mulia yang engkau muliakan yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dan yang sudah menikah jadikan pas kehidupan mereka indah ya Allah indah Allah sepait apapun yang mereka rasakan hari kemarin hari kemarin jadikan hari ini adalah permulaan untuk mereka mendapatkan keindahan ya Allah hilangkan ego di hati kami kesombongan di hati kami sehingga kami mudah menghargai pasangan pasangan kami, teman kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan, Ya Allah. Yang berbicara, Ya Allah. Yang mendengar, berikan ketulusan, keikhlasan di hati kami. Jangan sampai yang kami ucapkan hanya di lidah kami, tapi hati kami tidak pernah merasakannya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Siapapun yang berjuang di tempat kami ini, berikan keikhlasan. Sungguh kami tidak rela, Ya Allah, jika ada di antara mereka yang amal mereka tidak engkau terima, Ya Allah. Sedek sedekah yang mereka berikan ya Allah jadikan itu sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat nanti bersama kekasihmu Nabi Muhammad berikan semua yang membantu pesantren ini baik dengan harta mereka keikhlasan baik dengan harta tenaga mereka berikan kepada mereka keikhlasan pikiran mereka keikhlasan ya Allah dan kirimkan kepada tempat kami orang ikhlas yang tidak ikhlas jauhkan ya Allah yang sudah datang jadikan ahli ikhlas ya Allah dan sampaikan ke tempat ini harta yang bersih dan halal yang haram jangan masukkan ke pesantren ya Allah sungguh kami tidak bisa memilah ya Allah rahmat kami tidak bisa memilah hanya engkau yang bisa memilah ya Allah jauhkan yang haram dekatkan yang halal dan jadikan orang di kiri kanan pesantren ini adalah kekasihmu yang hadir di pesantren ini kekasihmu ya Allah berkailah tempat ini ya Allah siapapun yang masuk di tempat ini jadikan mereka kekasihmu yang menyumbang di tempat ini jadikan kekasihmu yang belajar di tempat ini jadikan kekasihmu yang mengajar di tempat ini jadikan kekasihmu ya Allah yang berkunjung ke tempat ini jadikan kekasihmu bahkan jika ada yang jahat masuk tempat ini jadikan mereka kekasihmu ya Allah sungguh engkau maha kuasa ya Allah mudahkan segala urusan kami ya Allah engkau lebih tahu urusan kami masing-masing dari kami punya masalah ya Allah mudahkan segala urusan kami selesaikan masalah kami engkau lebih tahu ya Allah jika ya Allah mudahkan segala urusan rizki kami rizki kami dengan rizki yang halal yang menghantarkan kepada keridoan dan kemuliaan di hadapanmu yang sakit ya Allah dari yang hadir dan yang tidak hadir yang sakit berikan kesembuhan dan jadikanlah sakit mereka ini sebab pengampunan dosa ya Allah, sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat, sebab kebaikan buat anak keturunan mereka ya Allah. Ya Allah yang telah meninggal ya Allah berikan kepada mereka ya Allah kesembuhan. Yang telah meninggal berikan yang berikan yang meninggal berikan pengampunan, yang telah meninggal berikan pengampunan, yang telah meninggal berikan pengampunan ya Allah. Berikan kebahagiaan di alam barzah. Bangkitkan kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad dan susulkan kami setelah panjang umur dalam keadaan iman khusnul khatimah ya Allah. Ya Allah panjangkan panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah serta sehat walafiat Ya Allah yang punya utang ya Allah Mudahkan mereka dalam bayar hutang mereka. Jauhkan kami dari utang piutang dan jauhkan kami dari riba ya Allah. Siapapun di antara kami yang masih terjerat dalam riba, dalam bunga, dalam riba ya Allah. Dengan kasih sayangmu kami memohon ya Allah, bantulah mereka ya Allah. Kami tidak ingin salah satu saudara kami terus terjerat dalam hinanya riba. Angkat mulia mereka ya Allah dari kubang kehinaan ini. Bantulah mereka untuk menyelesaikan urusan hutangnya dengan riba ini dan jauhkanlah di kedepan hari dari riba ya Allah. Kami sungguh ya Allah, kami sungguh mencintai mereka. Kami tidak ingin satu orang pun yang hadir di tempat ini masuk neraka gara-gara riba yang mereka ambil ya Allah.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 warahmatullahi wabarakatuh